Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita baca dikit lagi bacaan terhadap sirah an-nabawiyah yaitu ringkasan al-fusul fi siratir rasul. Sekarang kita masih berada pada pembahasan perang Badr. Dikenal dengan perang Badr al-Kubra yang terjadi pada tahun berapa? Pada tahun 2 Hijriah bulan Ramadan. Untuk mengenang kembali biar tidak lupa barakallahu fikum. Perang Badar Allah taala takdirkan kemenangan berpihak kepada kaum muslimin. Yang terbunuh dari kalangan kaum muslimin 14 orang kurang lebihnya. Dari kalangan kufar wal musyrikun 670 yang tertawan 70 yang meninggal. Jumlah pasukannya dari kalangan kaum muslimin sekitar 313 sampai 319 dari kalangan kufar 900 sampai 1000 nah itu kesimpulannya kita lanjutkan lagi bagaimana perjalanan yang kemarin halaman 25 barakallahu fikum qala al muallifu asbahullah setelah na'am barakallahu fikum ada salah satu yang disewa itu domdoma domdom -dom, bin Amr Al-Ghifari disewa untuk pergi ke Mekah teriak-teriak ya, teriak kepada orang kafir Quraisy bahwasanya Muhammad maksudnya Nabi Muhammad ingin menghadang kafilah yang besar tersebut. Teriakannya sampai kepada penduduk Mekah. Akhirnya mereka bangkit cepat ingin segera apa menghadang, ingin segera menumpas, ingin segera nah memerangi Nabi Muhammad dan para sahabat. Kita lihat Fajamahumullah ala ghairi mi'an. Nah, itu kita lewati kemarin ya. Walamma balagha Rasulullah sallallahu khurud Quraisy. Kemudian ketika sampai kepada Rasulullah kabar keluarnya orang Quraisy, istasyara ashabah. Kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah kepada para sahabatnya. Musyawarah itu penting. Ini lihat ini. Rasulullah aja yang nabi, panutan pemimpin itu pun masih ngajak musyawarah bayangkan. Apalagi kita kalau ada masalah musyawarah dulu. Kita lihat ini. Akhirnya ketika sampai kepada Rasulullah kabar keluarnya orang-orang Quraisy, istasyara ashabah. Rasulullah bermusyawarah, minta arahan kepada segenap para sahabatnya. Fatakallama katsirun minal muhajirin ahsanu. Kemudian kebanyakan dari kalangan orang-orang muhajirin berbicara dan mereka menganggap bagus. Tsumma istasyarahum. Kemudian Rasulullah mengajak musyawarah mereka. Wa huwa yuridu ma ansar. Dalam keadaan Rasulullah menginginkan apa yang diucapkan oleh Ansar, fabadara Sa'ad bin Mu'ad, Allah. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad anhu bersegera. Siapa Sa'ad bin Mu'ad itu? Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia yang beliau apa? Yang beliau ketika meninggal dunia, arsnya Allah taala bergetar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ihtazza arsul rahman limauti Sa'ad bin Mu'ad. Bergetar arsnya Allah taala ketika apa? Meninggal Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu Nah, itu ma'rifnya seperti itu ya. Kita lihat sini. Fabadara Sa'ad bin Mu'adz anhu kemudian Sa'ad bin langsung semangat dan bersegera. Faqala ya Rasulullah. Langsung Sa'ad bin mengatakan ya Rasulullah, ka'annaka tu'aridu bina. Wahai Rasulullah, seakan-akan engkau menawarkan kepada kami. Fa wallahi ya Rasulullah, law ista'radta bina hadzal bahr. Ya Rasulullah demi Allah ya Rasulullah, kalau seandainya engkau menawarkan kami untuk menyeberangi lautan ini lahutnahum niscaya kami pun akan mengarungi akan menyeberangi bersamamu bayangkan semangatnya saat bin ini fasir bina ya Rasulullah berjalannya berjalanlah berangkatlah bersama kami ya Rasulullah ala barakatillah sesuai dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala semoga Allah telah berkahinya fasurra sallallahu alaihi wasallam bidzalik akhirnya Rasulullah senang Rasulullah SAW senang dengan apa dengan ajakan Na'am barakallahu fikum dan apa? Dan tawaran Sa'ad bin Mu'ath tersebut. Waqal kemudian Rasulullah mengatakan siru wa abshiru fa innallaha qad wa'adani ihda ta'ifatain. Masyaallah. Berangkatlah kalian, berjalanlah kalian, bergembiralah kalian, senanglah kalian. Abshiru, senanglah kalian. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad wa'adani. Sungguh Allah telah, telah menjanjikan kepadaku dengan salah satu dua kelompok maksudnya apa? Maksudnya pertempuran tadi itu. Naam. Tsumma rahala Rasulullah SAW fanazala qariban min Badr. Kemudian Rasulullah SAW langsung apa? Mengendarai kendaraannya dan singgah mendekati apa? Dekat dengan Badr. Badr itu tempat mata air ya. Yang orang pada mengambil air situ ya. Wa raqiba sallallahu alaihi wasallam ma'a rajulin min ashabihi mustakbiran. Kemudian Rasulullah wasallam Nah barakallahu fikum berkendaraan bersama salah seorang sahabatnya mustahbiran. Apa mustahbiran? Mencari kabar. Mencari kabar, bagaimana kabarnya nih? Paham ya? Tsumman sarafa, kemudian langsung berpaling lagi. Falamma amsa, kemudian ketika datang waktu sore, ba'atsa aliyan wa sa'dan wa Zubair ila ma'i Ketika datang sore hari, Rasulullah langsung mengutus Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Mu'ad dan apa? Zubair bin Awam menuju ke mana? ke mata air Badar tadi itu. Paham ya? Kalau di zaman dulu itu kalau padang pasir itu barakallahu fikum itu kalau ada mata air karena belum banyak bangunannya kelihatan dari jauh itu semata semata mana barakallahu fikum ada enam ya intinya di situ banyak burung-burung pada berdatangan sehingga orang tahu itu ya. Naam, seperti itu. Dah Ma'bad tadi ma'ruf. Yaltamisunal khabar Tujuannya Rasulullah apa? Mengirim tiga orang tadi itu untuk mereka mencari kabar, mencari kabar itu. Fakodimu il Quraisy. Akhirnya tiga orang tadi itu begitu datang membawa dua budak milik Quraisy. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yusalli saat itu Rasulullah berdiri salat. Fasa'alahuma ashabu. Nam kemudian setelah itu Rasulullah menanyai mereka berdua, paham ya? Atau para sahabatnya menanyai mereka berdua. Liman antum ya? Kalian dua budak milik siapa? Qala mereka mengatakan nahnu suqatun li quraish Kami ini tukang mencari air, air minum untuk quraish Perjalanan panjang butuh air. Ternyata dua orang budak ini sudah apa? Datang ke tempat mata air badar tadi itu. Eh, dibawa oleh siapa? Ali, saat sama Zubair. Naam, barakallahu fikum. Kemudian apa? Naam, ketika mereka bertemu langsung ditanya gitu. Tanya, kalian milik siapa? Maksudnya dua budak ini milik siapa? Mereka mengatakan kami ini orang yang mencari air minum untuk Quraisy. Orangnya ngomong kayak gitu. Enam. Kita diambil dikit kan ya. nang sorofa Rasulullah SAW min salatih, kemudian ketika Rasulullah selesai salatnya, qalalahuma Rasulullah berkata kepada mereka berdua, "Akhbirani aina Quraisy?" Tanya Rasulullah, "Kabarkan kepadaku di mana Quraisy?" Kala kemudian orang dua orang budak tadi mengatakan wara'a dal kasih Quraisy berada di belakang bukit ini katanya. kami ya? Dikasih kabar itu. Kala kam kaum Kamil kaum Mereka jumlahnya berapa? Kala dua budak tadi mengatakan la ilma Kami tidak tahu jumlahnya berapa. Pak Faqala kam yang kulla yaum? Akhirnya tanya lagi, berapa yang mereka sembelih hewannya setiap harinya? Pak Faqala kemudian dua budak tersebut mengatakan yauman ashran wayau mentesan, terkadang sehari sepuluh, terkadang sehari sembilan. Masya Allah. Berarti banyak ini ya. Faqala salam al kaum madaina baina ilal alaf ini jumlahnya. Mereka jumlahnya kaum tersebut kurang lebihnya apa? Antara sembilan ratus sampai seribu. Paham ya ini jumlah mereka. sembilan ratus sampai berapa? Sampai seribu Na'am barakallahu fikum. Adapun kisah yang berikutnya karena pastinya agak panjang Abu Sufyan ternyata putar balik dia karena ketahuan mau dihadang putar balik lewat pesisir pinggir pantai itu besok insyaallah pembahasannya. nasallaha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh